Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembahasan qiyas Pembahasan kias ini sekarang kita masuki pada syarat-syarat kias yang diperbolehkan. Yang pertama kemarin barakallahu fikum, syarat yang pertama itu syarat yang inti juga. Hendaknya kias itu tidak berseberangan dengan apa? dalil yang lebih kuat daripada kias tersebut. Tidak boleh bertentangan berseberangan dengan ijma, tidak boleh juga berseberangan bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak boleh juga bertentangan dengan aqwal sahabat, ucapan-ucapan para sahabat Nah, dan itu yang rajih bahwasanya hujjah ketika tidak menyelisih dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa itu ya? Nah. Adapun contohnya kemarin barakallahu fikum contoh yang rusak ya, kias yang rusak anggap dianggap rusak adalah kias yang apa? berseberangan dengan dalil yang sahih. Ya, dikiaskannya seorang wanita yang rasyidah. Rasyidah itu perempuan yang berakal, memiliki akal yang istilahnya murni gitu. Nah, seorang perempuan yang berakal dia menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan diperbolehkannya dia jual beli nam dengan apa yang dia miliki tanpa wali. Kalau jual beli boleh nggak? Boleh, tapi kalau dikiaskan dengan ini boleh nggak dikiaskan? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berseberangan dengan dalil yang ada. Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwali. Ya, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Sehingga perlu diperhatikan itu. Sekarang syarat yang kedua. Qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaihi an yakuna hukmul asli sabitan bin nassin aw ijma'in. Perhatikan syaratnya. Syaratnya kias itu diperbolehkan hendaknya hukum asal hukum asal itu berarti yang dikiasi namanya. Hendaknya hukum asal itu telah tetap dalam arti telah datang dengan dalil nas Al-Qur'an dan As-Sunnah atau ijma'. Paham maksudnya itu? Seperti misalnya khamr. Khamr telah datang dalam as-sunnah. Kullu muskirin haramun. Setiap mabukkan haram. Nah, itu berarti sudah ada datang, dalilnya kan itu? Asalnya. Nah, nah ketika kita kiaskan nabi endapan kurma atau endapan anggur atau endapan kismis yang sudah melebihi tiga hari kemudian kok kenapa diharamkan karena ilahnya iskar ilahnya mabukkan setelah ada ilahnya dan ada asalnya juga kemudian muncullah hukum Paham ya? Yaitu haram. Paham salah ya? Ya na'am. Fa in kana sabitan bi qiyasin lam yasih al-qiyas alaihi wa. Perhatikan ini, kalau seandainya dia itu yang dikiaskan itu datangnya dengan nabarakallahu fikum telah datang tapi dengan kias juga maksudnya itu nabarakallahu fikum yang dikiaskan itu dikiaskan kepada sesuatu yang kias juga gitu loh. Berarti bukan ke asalnya berarti kan cabang ke cabang, lemah enggak? Cabang dikiasan dikiasan kepada cabang, lemah kan? Seharusnya yang paling kuat cabang itu dikiasan kepada asalnya. Maksudnya itu, itu maksudnya. Fa in kana sabitan dikiasin, kalau seandainya nah asal yang dikiaskan itu atau yang dikiasi itu adalah telah tetap tapi dengan kias juga, lam yasul kias, alaihi maka tidak diperkenankan, tidak sah, tidak dibenarkan Nah, barakallahu fikum dikiaskan padanya. Kalau asalnya itu adalah kias juga itu istilahnya. Naam. Wa inna ma yuqasu 'alal asl awwal Hanya saja diperbolehkan dikiaskan itu kepada apa? Kepada asal yang pertama. Apa maksudnya ya? Yang intinya. Li'anna ruju'a ilaihi aula. Dikarenakan mengembali atau kembali kepada asal itu lebih aula, lebih afdal. Paham ya? Cabang itu dikembalikan lebih asalnya lebih afdal daripada cabang dikembalikan ke cabang. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Orang jual beli saja ya barakallahu fikum. Misalkan dia ngambil langsung ke pusatnya. Murah enggak? Murah, tapi kalau dia ngambil ke cabangnya mahal. Ngambil ke cabang lagi mahal, tapi langsung ke pusatnya murah gitu loh. Itu kan istilahnya ungkapan lain seperti itu. Nah, dan ini juga sama. Kias itu barakallahu fikum kenapa tidak diperbolehkan? Karena yang asal pertama itu yang lebih afdal lebih aula. Kembali ke sana. Wa li anna qiyasul far' alaihi alladhi ju'ila aslan qad yakunu ghairu sahihin. Di, dan dikarenakan enam kias cabang dari itu, kias cabang yang dia jadikan asal, paham ya? Cabang tapi dijadikan asal. Kan kias ini. Jadi ada kias, kias ini dijadikan asal itu loh. Nah, itu bisa jadi nggak benar itu loh. Paham ya? Kias yang dijadikan asal itu bisa jadi nggak benar. Nah, katanya kuno harus sahih, bisa jadi nggak benar. wali anal kiasa wali anal kiasa alal farak, al farak 'ala al-far' 'ala bila kaidah ya kan? Dan juga karena mengkiaskan sesuatu kepada cabang, kemudian dari cabang dikiaskan ke cabang lagi, baru setelah itu baru ke asalnya, tatwilun ini adalah berpanjang-panjangan bila faedah tanpa ada faedah. Tatwil, berpanjang-panjangan tanpa faedah. Ya kan? Farak ke farak ke farak ke farak. Baru ke asalnya nanti. Nah, mending langsung gitu loh. Ewa. Oleh karena itu tidak diperbolehkannya seperti contohnya ini. Misal balik contohnya, an yuqal dikatakan yajri riba fi nam adurrah, durrah Ya, qiyasan 'ala al-ruz katanya. nam Terjadinya riba pada durrah, nah semacam tepung ya atau gandum itu dikiaskan kepada beras. Nah, dikiaskan kepada beras. nam kemudian baru apa? Wa yajri firrus qiyasan al bur. Nah, karena durra sama bur itu jenisnya beda ya, cuman kalau durra itu aslinya semacam kalau di dalam kamus itu semacam jagung. Paham ya? Jagung. Kalau bur ini baru gandum, tapi yang jenis bagus. Nah, nanti ada syair bagus juga. Apa maksudnya ini ya? Ayo na'am barakallahu fiyum Jadi terjadinya riba pada jagung itu dikiaskan pada beras gitu loh. Nah, kemudian beras baru dikiaskan pada bur. Sabang ke tabang gak ini? Karena rus itu sendiri cabang itu. Eh, jadikan ke dijadikan apa? Malah jadikan asal. Jadi durrah jagung dikiaskan ke beras, beras dikiaskan ke bur. Kalau bur jelas ada riba kalau bur. Nah, karena alburu bilbur bil burri kan itu. Jadi kalau bur dengan bur juga yang sama. Nah, fal qiyasu kata ghairu sahih. Maka kias yang seperti ini bentuknya tidak benar. Apa maksudnya ya? Walakin yuqal yajri riba fi dhurrah qiyasan al-bur langsung ke asalnya ini. Tapi yang tepat adalah apa? Adalah nah terjadinya riba atau adanya riba pada jagung itu dikiaskan kepada bur. Apa maksudnya ya? Nah, liyuqasa ala aslin sabitin bin nas agar sesuatu dikiaskan kepada asal yang telah tetap dengan dalil. Nas dalil Al-Qur'an Sunnah ya maksudnya ya. Nah, kalau bur kan ada al-burru bil burrian itu. Jadi gantum harus dengan gantum. Dalam artian jenis bur harus jenis bur. boleh bur dengan dengan bur ditukar dengan apa? Misalnya bur 1 kilo ditukar bur 2 kilo, nggak boleh. Harus sama. Tapi kalau bur ditukar dengan jenis yang jelek, senilai seharga itu nggak masalah. Tapi kalau sama-sama harus sama, seperti penukaran uang. Rupiah dengan rupiah, 100 ribu rupiah tapi sudah jelek sekali. Dibeli dengan apa? Dengan misalkan dengan harga 150. Paham ya misalkan ya, karena mau dikoleksi atau apa itu ya, nggak boleh, harus sama. 100-100 selama nilai selama uang tersebut masih dipakai untuk transaksi jual beli. Berbeda uang yang sudah enggak laku. Ini dipertanyakan oleh Syekh Abu Amr waktu itu ya. Dalam artian sudah dibahas para ulama, kalau uang yang sudah enggak laku itu di, dianggap itu adalah nama sesuatu yang nam barang yang bukan harta lagi sudah. Boleh, misalkan uang 50-an, 50 tapi sudah lama gitu ya atau uang 100 rupiah lah tapi sudah lama sekali mau dibeli dengan 10 ribu nggak masalah karena sudah bukan uang lagi itu tapi kalau sama-sama uang masih laku nggak boleh. 100 ribu harus dengan 100 ribu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau gini gimana sekarang? Misalkan di bank itu kan banyak uang. Kita punyanya uangnya cuma receh-receh. Receh-receh itu uang logam. Uang logam jumlahnya 200 ribu. Nah, karena kita ke bank itu mau pengen yang dapat lembaran yang kertas gitu. Nah, kita tukar 6 yang 100 ribu dengan 200 ribu tapi uangnya logam. Boleh nggak? Enggak boleh tulis sama aja. Intinya walaupun istilahnya ini logam ini kertas ini nilainya sama harus sama gitu loh. Beda dengan kalau mata uangnya beda. Dolar dengan rupiah itu enggak mungkin harus disamakan. 100 dolar tukar dengan 100 rupiah rugi, bangkrut. Paham ya? Tapi bagaimana 100 dolar dinilaikan setingkat dengan rupiah berapa gitu. Paham ya? Nah, masalah 1000 real Yamani misalkan. Ditukar dengan 1000 rupiah enggak ya ada apa-apanya, enggak boleh. Tapi diukur dengan senilai dengan 1000 real tersebut. Misalkan 1000 real, 50 ribu berarti 50 ribu. Paham ya? Itu seperti itu harus diperhatikan itu dalam masalah riba. Dibahas dalam kitab fikih na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum dan itu pun syarat harus sama, mislan mislin itu pun harus takobut, takobut itu serah terima langsung. Ya, terima langsung dan ini perkara yang kita bisa dikatakan sulit sekali karena kita hidup di negara yang seperti ini keadaannya kalau zaman Rasulullah SAW takut serah terima langsung. Serah terima sudah ini ya, serah terima serah terima langsung gitu. Kalau sekarang kan kita bisa ngakalin cuman kadang jarang sekali susah. Misalkan Western Union ya. Western Union misalkan, sana ngirim 100 dolar. Kita ngambilnya di sini di tempat yang ada dolarnya juga, ngambil 100 dolar. Kita nunggu di situ. Nunggu di tempat itu, jadi kirim udah kirim, nomor pinnya sekian, diambil langsung. Itu dihukumi takobut seperti itu. Tapi kalau kita sehari aja terlambat, dua hari, itu sudah enggak takabur aslinya. Paham ya? Susahnya di situ. Nah, susahnya di situ ya. Yang jelas Nah, kalau fikum kalau misalkan dulu sana sebenarnya ada di Yaman di Damat itu ada tempat tempat penukaran uang. Tapi caranya gitu caranya. Syekh menasihati caranya gitu caranya ketika mau ngirim dari sana, kamu nunggu di situ. Berapa kirim 100 dolar? Nah, antum ambil dulu 100 dolar di situ. Berapa 100 dolar? Berarti kita ngambil di tempat pengiriman uang 100 dolar. Diambil dulu setelah itu baru ditukar ke rupiah atau tukar ke real dan orangnya di situ. Itu berarti takabur dan mislan di mislin. Tapi kalau sudah susah seperti itu barakallahu fikum masa masata'tum. Karena soalnya susah. Dalam artinya susahnya apa? Kadang kita nunggu lama ternyata belum terkirim. Kirimnya baru baru besok baru ada nomor terkirimnya. Yang kadang gitu kan Allah musta'an. Yang itu ya jadi susah seperti itu. Yang paling bagus dan paling berat ya serah terima langsung. <laughs> Allah musta'an. Nah, yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, berikutnya Intinya barakallahu fikum dalam pembahasan ini kata beliau sini contohnya kita dilarang untuk mengkiaskan sesuatu kepada sesuatu yang itu adalah kias juga. Apa maksudnya ya? Jadi harus ke asalnya yang lebih kuat. Yang ketiga, ayyakuna li hukmil asl illatan ma'lumatan. Naam. Illatun atau illatan? Ayyakuna li hukmil asli illatan ma'lumatan atau illatun ma'lumatun? Hmm? Perhatikan baik-baik. Ayyakuna li hukmil asli illatun ma'lumatun wa illatan ma'lumatan. Apa Abdullah? Illatun ma'lumatun. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Kana yakunu kaunan beramal-amalan apa? Tarfaul isma wa tansibul khabar pertama. Kemudian yang antum cari pertama kali adalah apa? Isimnya dulu baru khabarnya, ya enggak? Nah, di situ kalau yang namanya isim, isim kana ada enggak jar majrur? Isim itu, isim kana atau e, atau dzaraf ada enggak? Enggak ada berarti enggak mungkin nih ya hukmil asli itu adalah isimnya. Berarti apa? Berarti isimnya yang diakhirkan itu. Berarti bacanya apa? Ayyakuna li hukmil asli apa? Illatun ma'lumatun Kenapa kau nggak takun? Karena illah ini adalah mu'anasnya mu'anas majazi bukan hakiki nggak ada iskal. Paham ya? Nah, jadi ayyakuna li hukmil asli illatun ma'lumatun. Seakan-akan gini, seakan-akan. Ayyakuna illatun ma'lumatun li hukmil asl. Hendaknya ada pada hukum asalnya itu sebab yang sudah diketahui. Mau dikiaskan, asalnya itu ada sebab yang sudah diketahui. Seperti khomer. Khomer sebabnya apa? Kalau diharamkan, iskar. Berarti sudah ketahui itu kan? Karena mabuk kan. Iskar itu karena atau akal menutupi akal. Tapi ditutupinya dengan cara apa? Dengan apa? Dengan rasa yang lezat dan juga eh, goncang gitu. Sebutkan Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah beliau ya. Jadi orang ketika minum khamr itu akal itu tutup tapi bukan tertutup enggak enak, enak. merasa suatu keenakan fly itu istilahnya mereka ya. Dan goncang gitu. Nah, sehingga kadang melakukan perkara itu dia nggak sadar. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat sini. Tujuannya apa kok harus asalnya itu ada sebab yang diketahui? kina al-jam' baina al-asl wal far' fiha. Agar memungkinkan untuk menggabungkan atau mensinkronkan antara hukum asal dan hukum cabang di dalamnya. Tergabung di situ. Karena sama-sama kok ada ilah yang sama, berarti hukumnya muncul itu loh, paham ya? Nabi ketika lebih dari tiga hari memabukkan, lah kok sama dengan khamr memabukkan? Berarti ilahnya sudah sama kan itu? Berarti haram. Kan itu. Fa in kana hukmul asl ta'budiyan mahdun lam yasihul qiyas alaih. Paham ya? Kalau yang tadi boleh ya. Nabi eh, yang melebihi tiga hari tadi dikiaskan dengan khamr sama-sama haramnya kenapa? Karena ilahnya iskar, memabukkan. Boleh enggak itu? Boleh. Boleh enggak? Boleh karena asalnya khamr itu ada dalilnya dan ada ilah yang sudah ketahui yaitu memabukkan. Kullu muskirin haramun. Setiap memabukkan adalah haram, baik bentuknya tablet, kapsul, ataupun serbu atau bubuk ataupun cairan semuanya haram. Apa maksudnya ya? Ya nah. Kalau bentuknya ternyata anu bukan serbu bukan bubuk, bukan cairan tapi bentuknya itu angin. Haram enggak? Eh? Seperti apa angin? Ya bentuknya seakan-akan angin itu. Tapi kan ada bentuk bentuknya serbuk. Ya hampir mirip dengan itu ya, seperti lem. Orang-orang itu orang-orang yang sudah pencandu itu, kalau mereka nggak punya uang, belinya lem kastol, lem fox itu, itu dihirup. Di Dan kita kadang kadang nggak terasa itu kadang kita nggak sengaja terhirup langsung pusing nggak kepala. Itu kalau mereka semakin hirup semakin ngeplay itu. loh. Dan itu bahaya sekali ya. Bahaya kenapa? Karena itu zat-zat yang dia hirup itu asli zat pelekat. Jadi kalau dia semakin menghirupnya mungkin di sini banyak <laughs> yang melekat di dalam ini bahaya orangnya. Yang jelas itu semuanya membahayakan ya. Itu cuma ngasih tahu aja. Jadi lem itu jangan sering-sering dihirup-hirup itu. Kelihatan baunya kelihatan seger, tapi berbahaya itu loh, paham ya? Karena digunakan orang-orang itu tadi, orang yang nggak punya uang atau misalkan dia udah pencandu berat, belinya kayak gitu. Nah, Allah mustahil. Karena nanti lama-lama sering dihirup itu nanti dia nggak melekat lagi. Karena kadar zat yang melekat itu sudah terhirup tadi. Allah mustahil. Syahidnya barakallahu fikum. Jadi kalau mau mengkias itu hendaknya asalnya itu ada ada sebab yang sudah diketahui. Apa ya? Kita kiaskan nabi yang melebihi tiga hari dengan khamr. Nah, khamr ada ilahnya enggak? Diharamkan. Ada ilahnya enggak, Fauzan? Ilahnya apa? Iskar, mengabulkan. Berarti sudah boleh dikiaskan. Nah, kata beliau, fa in kana hukmul asl ta'budiyan. Karena sekarang kalau hukum asalnya itu ta'budiyan, mahdan semata-mata ta'bud yang semata-mata untuk beribadah, mau nggak dia itu di kasih sebuah syariat tapi semata-mata untuk beribadah saja. Maksudnya kalau dia melakukan itu termasuk ibadah gitu loh. Seperti misalkan dia wudhu dari apa? Daging apa? Unta. Makan daging unta wudhu. Paham ya? Nah, kalau makan daging sapi enggak, daging kambing walaupun banyak enggak wudhu juga. Nah, ini nanti ada yang dikiaskan lucu kita lihat sini kiasnya. Nah, kalau kalau seandainya kata beliau, kalau seandainya hukum asalnya itu ta'abudiyan, mahdhon semata-mata cuma untuk beribadah, lam yasihul qiyas alaih, enggak boleh dikiaskan padanya. Walaupun sama bentuknya, dalam artian sama-sama mirip namanya. Misal dari contohnya an dikatakan lahmul lahmun na'amah, daging burung unta. Bukan unta ya, burung unta. Ada burung unta enggak? Ada, burung unta ada. Dari bun bin itu banyak sekali. Nah, burung unta. Katanya lahm An-na'amah, daging burung onta itu yang tudul wudu katanya, membatalkan wudu. Kenapa? Kiasan ala lahmil ba'ir. Dikiaskan dengan daging onta. Kenapa? Limusyabahatiha lah. Karena ada penyerupaan antara onta dan burung onta. Sama-sama lehernya panjang kan? Ya enggak? Sama-sama lehernya panjang. Nah, yuqal hadzal qiyasu ghair sahih. Kita katakan qiyas ini enggak benar. Kenapa? li anna hukmal asli laisa lahu illatun ma'lumatun. Karena Nah, barakallahu fikum hukum asalnya asal yang dikiaskan tadi yaitu apa? Yaitu daging onta itu tidak memiliki sebab yang diketahui. Sebabnya kenapa sih kok harus wudu? Diketahui enggak sebabnya? Ya karena ibadah aja. Ilah yang semata-mata murni untuk ibadah itu loh. Kalau taat ibadah berarti. Apa maksudnya ya? Nah, tapi kalau khamr ilahnya diketahui enggak? Ilahnya. Kenapa haram khamr? Karena mabuk kan itu. Apa maksudnya? Nah, dalam beliau Adapun hukum asalnya yaitu daging unta tadi tidak ada sebab yang diketahui. Wa inna huwa ta'budiyun mahdun. Hanya saja na barakallahu fikum illah atau sebab wudu dari daging unta tadi adalah sebabnya adalah semata-mata murni ibadah alal masyhur berdasarkan pendapat yang masyhur. Maaf salah ya. Dengan ta'budiyun seperti ini perlu dan penting kita ketahui karena ilahnya enggak ada gitu loh. Ilahnya enggak nampak itu istilahnya itu. Nah, yang jelas ibadah diperintahkan untuk wudhu dari daging onta. Tapi kalau yang dimakan bukan dagingnya, cuman maroknya marok, kuahnya itu. Rebus daging onta, nah kuahnya diminum. Wudhu nggak nanti? Hah? Kalau bertampur dengan dagingnya? <laughs> Lain lagi ya, kalau kuahnya murni, ya kalau kuah toh itu yang enggak, tapi bisa dikatakan jarang sekali yang namanya kuah. Dalam arti kuah daging itu murni itu jarang sekali. Mesti ada kecil-kecil tuh. Yang, nah, itu untuk berhati-hati, ya mending makan sekalian nanti mutu gitu. <laughs> kalau dapat ya. Nah, barakallahu fikum. Karena sana banyak kalau di Yaman sana daging unta banyak sekali. Allah musta'an. Yang jelas Naam ini diperbolehkan dikiaskan manakala asal yang dikiasi tadi itu harus apa? memiliki sebab yang diketahui. Naam. Paham salah ya? Ewan barakallahu fikum. Ambil satu lagi ya. Kata beliau yang keempat, antakunal ilatu mustamilatan ala ma'nan muna ala ma'nan munasibin al-hukm. Yu'lam min qawaid syara' i'tibaruhu kal iskani fil khamr. Kalian ini. Hendaknya sebab yang ada tersebut, sebabnya kenapa? Nah, itu sebabnya hendaknya apa? Mustamilatun. Harus mencakup ala ma'nan munasibin al-hukm. Mencakup apa? Mencakup makna yang cocok yang sesuai dengan hukumnya. Sekarang kita hukumi Nabi. Kita hukumi Nabi. Nah, kenapa sih kok dihukum Nabi, Nabi itu haram? Karena memabukkan. Contoh enggak hukumnya dengan khamr? Ayo seperti itu maksudnya. Nah, ini diketahui dengan apa? Yu'lamu min qawaid syara', diketahui dengan kaidah-kaidah syariat yang ada i'tibaru penganggapannya. Eh, i'tibaru berarti sebagai apa? Naibul fa'ilnya kan? asli yu'lamu i'tibaruhu min qawaid syara' gitu. Diketahui, na'am barakallahu fikum penganggapan dianggapnya dia itu haram atau dianggap bahwasannya itu haram diketahui dari kaidah-kaidah syarak kal iskar fil khamr seperti memabukkan yang ada pada khamr amin ya jadi kalau mantu mau panjang lebar melihat faedah ini ya beli syarahnya syarahnya bagus sekali tebal syarahnya ada yang cetakan Mesir cetakan Saudi yang cetakan Saudi mahal yang Mesir murah amin ya nah barakallahu fikum sekitar 100 ribu yang Saudi itu ya kan 100 berapa 160. Nah, sekitar 100 ribu tapi 60 lebih 66. Barakallahu fikum itu. Jadi harus itu. Fa in kana al-ma'na wasfan tardiyan. Sekarang kalau makna yang ada itu kan maknanya iskar tadi ya, maknanya yang diperbolehkan tadi kalau karena sama-sama ada makna iskar di situ. Mengandung makna illah sebabnya iskar mabukan. Fa in kana al-ma'na wasfan tardiyan. Sekarang kalau maknanya cuma sifat tardiyan, sifat tardiyan sifat yang nah barakallahu fikum sifat yang senantiasa menyertai dia. Jadi misalnya hitam kulitnya hitam hitam terus kulitnya itu, paham ya? Nah, itu kan sifat kesatria maksudnya orang berkulit hitam misalkan. Ya hitam terus kan itu. Nah, seperti itu misalkan. Nah, karena ini kisahnya kisah berkaitan masalah apa? Mughis dengan Bariro nanti. Eh, Mughis itu kan lelaki budak, tapi berkulit hitam. Bariro juga budak, berkulit putih. Nah, ketika budak tersebut dimerdekakan, yang budak perempuan tadi, Mughis yang masih nah, masih budak tadi Barirah ini yang sudah merdeka dikasih pilihan, masih mau dengan mukis enggak itu. Mughisnya masih mau mukisnya, Tapi kan di sini kan kenapa kasih pilihan? Karena sekarang posisi Barirah sudah merdeka. Sudah bebas itu loh. Tapi kalau yang mukis kan enggak bisa apa-apa, masih budak dia. Seperti itu. Kita lihat nanti ya. 6. La munasabah la munasabata fihi yang tidak ada keterkaitan di situ sama sekali, cuman sifat tersendiri loh. Sifat tersendiri, sifat yang senantiasa menyertai dia Nah, la munasabata fi, tidak ada keterkaitan di dalam masalah ini. Lam yasihu ta'lil bihi, enggak diperbolehkan dijadikan sebab dengannya. Sebabnya kenapa? Ini sebabnya harus hitam ini. Kalau budaknya hitam, ya, kalau misalnya suami istri sama-sama budak, suaminya berkulit hitam, budaknya berkulit putih, ya, yang yang perempuan berkulit putih. Nah, ketika budak perempuannya dimerdekakan, maka baru dikasih pilihan. Tapi kalau suaminya yang budak tadi berkulit putih, enggak dikasih pilihan, ini keliru. Jadi hitam putihnya itu nggak jadi ilah itu, nggak bisa jadikan sebab kulitnya itu, paham ya? Karena itu kan sifat yang senantiasa ada pada dia itu loh. Paham ya? Sifat yang pasti atau senantiasa ada pada dia. Sifat terdiam. Nah, sifat istilahnya sifat postur atau ciptaan itu lah itu. Paham maksudnya ya? Ya, kita lihat sini. Kasawat wal bayat masalan seperti hitam, putih sebagai contoh. Nah, ini nggak bisa. Nah, barakallahu fikum seperti kisahnya misalkan orang yang berzima di siang hari bulan Ramadan. Itu kan nah barakallahu fikum nah gak ada penyebutan ini harus hitam kulitnya. Kalau kulit, putih, kalau kulitnya kulit hitam dapat hukuman, kalau kulit putih gak dapat hukuman. gak ada. Jadi sifat-sifat seperti ini enggak apa maksudnya? Tidak bisa dikatakan inilah sebab itu gak bisa. Apa maksudnya ya? Nah, kasawat wal bayat masalah seperti hitam dan putih contohnya. Misal dari contohnya hadis Ibn Abbas, hadis Ibn Abbas, Ibn Abbas kunyahnya Abdul Abbas, namanya Abdullah bin Abbas Beliau digelari dengan mufassir sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat, terjemahan Al-Qur'an. Eh, terjemahan Al-Qur'an. Nah, penerjemah Al-Qur'an itu penafsir Al-Qur'an. Paham ya itu ya? Nah, barakallahu fikum dan beliau mendapatkan doa dari Rasulullah. Doa yang sering nah barakallahu fikum kita dengarkan apa itu? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam ilmu agama dan ajarilah padanya ilmu tafsir, ta'wil mana tafsir. Nah, kita lihat sini, hadisnya Abdul bin Abbas radhiyallahu ma anna Barirata khuyirat bahwasanya Barirah diberikan pilihan ala zaujiha terhadap suaminya. Hina utiqat ketika Barirah itu utiqat dimerdekakan. Qala nam berkata di sini, wa kana zaujuha 'abdan aswada. Waktu itu, na barakallahu fikum, Suaminya adalah seorang budak yang hitam, berkulit hitam. Faqalu aswat, oh, eh, ucapan aswat perhatikan. Wasfun tardiyun, sifat yang senantiasa ada pada dia. Paham ya itu ya? Naam. La munasabata fihi lil hukm. Tidak ada keterkaitan, tidak ada kesesuaian kecocokan sedikit pun. Tidak ada keterkaitan sedikit pun untuk menghukumi untuk masalah hukum. Walidzalika oleh karena itu yusbatu al-khiyar lil amah ditetapkan pilihan yusbatu al-khiyarul amah ditetapkan adanya pilihan untuk amah-amah itu budak apa? budak perempuan bukan umat ya, tapi amah budak perempuan idza utiqat apabila dimerdekakan tahta abdin eh, di bawah suami seorang budak paham ya? dia merdeka tapi dia suaminya orang budak juga nah wa in kana abyad ini walaupun apa budak walaupun suaminya itu berkulit putih Paham belum ini? Walaupun suaminya berkulit putih, tapi kalau budak perempuan tadi dimerdekakan, maka dikasih pilihan. Jadi jangan itu khusus Barirah sama Muhis. Dikasih pilihan karena Muhis itu hitam kulit hitam. Kalau misalkan Muhis itu kulit putih, nggak dikasih pilihan, itu keliru. Karena putih hitam bukan jadi iskal ya. Kulit kulit kulit hitam putih itu bukan jadikan hukum bukan karena itu ada sifat yang ada pada dia. Paham maksudnya itu? Ya? Nah, kita lihat sini wala yusbat laha dan tidak ditetapkan padanya idza utiqa tahta hur wa in kana aswat ya kan dan tidak ditetapkan pada budak perempuan itu apabila dimerdekakan di bawah apa di bawah suami yang merdeka tahta hur maksudnya tahta zaujin hur di bawah apa di bawah suami yang merdeka wa in kana aswat walaupun suaminya apa berkulit hitam perhatikan sekarang ya ada seorang lelaki dia punya istri budak bisa enggak itu bisa Nah, ketika budak itu dimerdekakan, dikasih pilihan lagi enggak untuk milih suaminya nih? Suaminya merdeka kok? Enggak. Dikasih pilihan manakala suaminya juga sama-sama budak itu loh, paham enggak gitu? itu kan budak, suaminya Barirah. Nah, ketika Barirah dimerdekakan, Barirah kan bebas sudah. Dikasih pilihan kamu masih mau enggak dengan Mughis itu? Apa maksudnya itu? Nah, karena Mughis posisinya masih budak itu Nah, sekarang kalau misalkan ada seorang wanita muda dimerdekakan. Suaminya sudah merdeka. Yang nggak perlu kasih pilihan itu suami suaminya sudah. Kembali ke asal sama-sama merdeka. Apa ya? Nah itu. Walaupun kulitnya warnanya hitam. Jadi hitam masalah putih tadi nggak jadi nggak jadi apa nggak jadi timbangan hukum nggak bisa. Mau soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir sekalian, yang kelima, antakun al-'illatu mawjudatan fil farh ka wujudiha fil asal mafhum insyaallah. Hendaknya sebabnya itu, sebab tadi, sebabnya kenapa sih kok Nabi itu haram? Nah, itu sebabnya itu harus ada pada asalnya juga. Sebabnya karena iskar. Nah, asalnya apa? Khamr. Khamr sebabnya apa? Iskar. Sama-sama iskar kan? Mabuk kan? Hendaknya sebab itu ada pada cabang tersebut atau yang dikiaskan seperti adanya pada asal yang dikiasi. Nah Kal idza fi darbil walidain al-maqis ala ta'fif. Seperti idza mengganggu. Eh, seperti mengganggu atau membuat gangguan kepada apa? Memukul kedua orang tua. Dikiaskan kepada apa? Ta'fif, ucapan uf. Kalimat herdikan. Ngapain kamu misalkan? Atau gertakan gitu. Paham ya? Nah, enggak boleh kita kita itu kan larangannya kalau uf, kalau gertakan, kalau mukul sekali enggak masalah. Ya? Keliru enggak itu? Keliru, itu kan sebutnya fala taqul lahum Eh? Jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tua ufin. Itu kan larangannya mengatakan ufin. Kalau dipukul sekali enggak dilarang itu. Keliru enggak nih? Keliru. Kenapa? Karena ini bukan kias itu. Bukan dikiaskan dengan seperti itu. Tapi apa? Tapi masuk dalam masuk dalam na barakallahu fikum kias di sini. Paham oh ya? Bagaimana maknakan maknanya? Maknanya sama-sama mengganggu intinya. Sama-sama itu gangguan. Nah, gangguan dengan ucapan aja dilarang, apalagi gangguan dengan pukulan gitu itu loh. Apa tuh ya maksudnya ya? Nah, ini namanya masuk dalam kias seperti ini. Paham ya? Nah, dikiaskan itu loh, ganggu aja dengan suara, dengan ucapan yang keras aja dilarang, apalagi ganggu dengan pukulan lebih parah lagi kan? Bukan maknanya itu kan larangannya kalau ucapan yang keras, tapi kalau kita pukul sekali nggak masalah. Nah, itu keliru. Paham ya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Ha? "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati perzinaan. Ini nanti juga maknanya jangan ini kan larangannya mendekati. Kalau berzina sekalian Gak masalah itu keliru juga. Tapi di sini apa? Larangan yang kecil menunjukkan apa? Larangan lebih besar lebih dilarang lagi. Paham ya? Manakala Allah Taala melarang sesuatu yang rendah, berarti otomatis sesuatu yang lebih di atasnya dilarang lagi, yaitu berzina. Mendekati aja dilarang apalagi berzina, lebih dilarang lagi. Ngartikannya gitu. Paham ya? Kemudian dalam ayat juga ada yang namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu yang dipahami sebaliknya gitu ya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikut petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Mafhum mukhalafahnya dari ayat ini, barang siapa yang menentang, menyelisih petunjukku berarti dia akan sesat dan sengsara. Paham belum ini? Mafhum mukhalafah itu mafhum sebaliknya gitu loh. Maksudnya ya? Nah, seperti itu. Itu semuanya masih dalam lingkupan ilmu usul. Nah, fa'ilam illam takun illah mawjudatan fil far' lam yasul qiyas. Maka jika enam sebab tersebut, ilah tersebut tidak ada pada cabangnya maka tidak dibenarkan kias. Tidak dibenarkan apa? Kias. Misalul dalik an yuqal al ilah fitahrim riba, sebab diharamkannya riba filbur yaitu pada semacam gandum, kaunuhu makinan keadaan dia karena ditakar atau takaran masuk dalam takaran. Summa yuqal kemudian dikatakan ya juri riba fitufah katanya. Oh, apel itu juga ada ribanya katanya. Alal bur dikiaskan pada bur. Nah, karena ya karena dikiaskan itu katanya. Fahadal kias ghairu sahih ini kias gak benar. Li'anal illah ghairu mawjudatin fil fara. Karena sebabnya tidak ada pada cabangnya pada apel-apel nggak ditakar itu. Paham ya? nggak ada takaran seperti takaran kalau bur kan semacam nah gandum ada takaran, ditakar. Kalau apel enggak dan nggak disimpan juga. Tapi kalau buran bisa disimpan. Karena nanti sebutkan ilahnya ada yang takar terus disimpan juga. Kalau apel disimpan busuk. Nah itu, nah.